jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya nikmat kesehatan, kesempatan dan utamanya adalah nikmat iman dan Islam yang dengan iman dan Islam itulah sesungguhnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan terlebih-lebih nanti hidup kekal abadi di sisi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada taulah dan kehidupan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang risalahnya. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini termasuk di dalamnya. Amin. Selanjutnya selaku khotib saya berpesan khususnya pada pribadi saya dan umumnya pada jemaah sekalian Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa memperbaiki amalan-amalan ibadah kita, membaguskan akhlak-akhlak kita dan yang paling penting adalah memperbaiki, menambahi pemahaman kita tentang adil Islam agama yang kita yakini. Di dalam agama kita ada satu sifat yang sangat buruk yaitu sifat munafik. Cukup banyak ayat bahkan ada satu surat khusus yang berbicara tentang orang-orang munafik. Dalam banyak ayatnya Allah SWT tidak pernah menyebut kaum munafik kecuali dalam makna yang negatif. Sebagian ulama membagi orang munafik menjadi dua. Yang pertama adalah munafik secara intikodi, secara keyakinan. Pelakunya pada dasarnya orang kafir, tetapi berpura-pura atau menampilkan diri sebagai muslim semata-mata demi menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Maha Suci Allah tidak mungkin bisa ditipu oleh manusia. Munafik jenis inilah yang di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 yang tadi kami bacakan dikatakan sebagai orang yang berada di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfari minan nar walan tajid lahum Sungguh kaum munafik itu ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah dan mereka tidak memiliki seorang penolong pun. Yang kedua adalah munafik secara amali Pelakunya boleh jadi muslim tetapi memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiqi salatun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana ada tiga tanda orang munafik jika berkata berdosa jika berjanji ingkar janji dan jika diberi amanah khianat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri yang pertama yaitu berbicara dusta dinyatakan sebagai salah satu karakter orang munafik. Rasulullah bersabda, "Innal kadhiba di ilal fujur wa innal fujura di ilan nar." Sungguh kebohongan itu mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri yang kedua ingkar janji adalah ciri kaum munafik berikutnya. Kaum munafik itu gemar berjanji tetapi gemar pula mengingkari janji. Bahkan ketika mereka berjanji tidak mengukur apakah nanti dia bisa menepati janji itu atau tidak. Yang ketiga, khianat terhadap amanah adalah ciri orang munafik. Allah SWT menjelaskan khianat ini dalam surat Al-Anfal ayat 58 Inna Allah la yuhibbul khainin sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat hadirin jamaah sidang rahimahullah kita tentu mengingat bahwa di dalam sejarah negeri kita pernah dijajah dalam jangka yang panjang kolonialisme imperialisme sudah pergi kita sudah merdeka mungkin hampir mencapai 100 tahun atau mendekati 100 tahun. Tetapi warisan penjajah yang berupa pemikiran sekuler yakni memisahkan kehidupan dari agama masih ada di tengah-tengah kita. Sekuler ini menerapkan pemisahan yang akhirnya membahayakan di dalam kehidupan kita. Di dalam sistem politik ini kemudian terjadi sistem yang transaksional. Tidak aneh banyak orang yang terjun di dalam sistem ini kemudian mohon maaf berubah menjadi orang-orang munafik. Setelah terpilih sebagai penguasa misalnya, mereka banyak ingkar janji. Mereka banyak mengeluarkan janji-janji ketika ingin dipilih. Tapi ketika dipilih, kemudian janji-janji itu diingkari diingkari barangkali ketika berjanji memang tidak mengukur apakah dia bisa merealisasikan janjinya atau tidak tapi semata-mata berjanji untuk menarik perhatian hadirin jamaah sidang rahmatullah selain ingkar janji juga sering mengkhianati di antara bentuk pengkhianatan terhadap amanah ini adalah korupsi sangat banyak tidak terhitung pejabat yang tertangkap korupsi belum lagi yang belum tertangkap. Dan ini menjalar ke semua lapisan masyarakat. Padahal jelas korupsi telah diharamkan di dalam Islam sebagai tindakan menipu rakyat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man asturnya rayatan famata bahwa laha rasul haramallahu alaihi aljannah Siapa saja yang diminta mengurus rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyat maka Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hari ini jamaah sidang Jumat rahimakumullah setelah sistem Islam runtuh umat ini menggunakan atau meniru barat menerapkan sistem sekuler di dalam kehidupan. Sekulerisme inilah yang menjadi biang masalah munculnya berbagai perilaku munafik. Pasalnya sekulerisme sejak awal menolak campur tangan Allah, campur tangan Tuhan di dalam mengatur kehidupan. Dalam konteks Islam, sekulerisme jelas merupakan sebuah keyakinan dan sikap munafik. Akibatnya sekulerisme telah melahirkan orang-orang munafik, khususnya di kalangan penguasa maupun wakil rakyat. Bukankah munafik namanya mengaku muslim tetapi tidak mau diatur dengan syariat Islam? Bukankah munafik namanya mengaku hamba Allah tetapi menolak aturan-aturan dari Allah SWT? Bukankah munafik namanya mengklaim Al-Quran sebagai pedoman kehidupan tetapi hukum-hukumnya dicampakkan? Bukankah munafik namanya mengaku muslim tetapi mendukung kepemimpinan orang-orang kafir? Jamaah sekalian yang Allah, ketika kita mengklaim diri kita muslim tetapi perilaku korup maka justru itu menunjukkan bahwa kita sedang berada di dalam kemunafikan amali kita. Oleh karena itu jamaah sekalian dari mati Allah, jika kita ingin menghentikan kemunafikan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menghentikan dari mana sumber munculnya kemunafikan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Selama kita masih menerapkan hukum di mana hukum itu tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih menerapkan prinsip bahwa manusia juga berhak untuk membuat hukum. Sebagaimana barat memang menggunakan prinsip itu. Prinsip humanisme, prinsip liberalisme bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya. Apabila ini terapkan di dalam dunia Islam, maka yang terjadi sesungguhnya kita sudah membuang hukum-hukum Islam yang sangat banyak yang kemudian yang terjadi kemudian melahirkan orang-orang yang berperilaku munafik. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita tentu sebagai muslim ingin melaksanakan Islam secara sempurna sebagaimana Allah juga memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk masuk Islam ini tidak setengah-setengah. Di dalam surat Al-Baqarah yang juga tadi kami bacakan, Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu fis silmi wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun bin wahai orang-orang yang beriman masuk Islamlah kalian secara kafah secara sempurna sesungguhnya Islam memiliki sistem yang sempurna bukan hanya secara teori tetapi sistem ini telah telah telah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan oleh para khalifah khalifah Rasidin dilanjutkan oleh para khalifah dengan jumlah yang banyak bahkan jumlah para khalifah itu lebih dari 100 orang dalam jangka waktu yang juga bukan pendek tetapi lebih dari 1000 tahun dalam jangka yang sangat lama itu tentu ada pasang surut ada penguasa-penguasa yang mungkin kurang amanah tetapi secara sistem bahwa mereka masih menerapkan Islam sehingga datanglah penjajah yang kemudian memberikan sebuah ide yaitu pemisahan agama dan kehidupan. Dan ide itu meskipun penjajahnya sudah pergi masih diterapkan di bumi orang Islam. Allah mencela sikap sekuler seperti ini karena sesungguhnya ini telah membuang hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan hukum-hukum buatan manusia. Dan hukum-hukum buatan manusia ini Allah menyebutnya dengan julukan yang sangat buruk yaitu hukum-hukum jahiliyah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 50 afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun apakah hukum jahiliyah yang engkau kehendaki siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah apabila sekarang ada seruan-seruan untuk menolak syariah maka sesungguhnya itu mestinya menantang kita menyeru kita menyadarkan kita sebagai muslim untuk kemudian menyerukan untuk kembali kepada syariah. Karena sesungguhnya syariah itulah diturunkan Allah untuk menjadi pemecah segala problem yang ada di kehidupan. Syariah itu turun bukan hanya untuk menjadi bacaan. Syariah turun bukan hanya untuk menjadi hafalan, tetapi syariah turun untuk mengatur kehidupan karena memang demikian yang Allah tujukan.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 اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah sekalian dari hati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita, memberi petunjuk pada pemimpin-pemimpin kita, para ulama-ulama kita untuk sama-sama berjuang, sama-sama menyeru kepada semua kaum muslimin untuk kembali kepada Islam di dalam seluruh aspek kehidupan karena sesungguhnya hanya itu sajalah yang akan menjadi solusi penyelesai bagi seluruh problematika umat Islam dan bahkan seluruh problematika umat manusia yang di muka bumi ini. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر من نصرني واحضر من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذكر أكبر أقم الصلاة